لله حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi izidna ilma rizidna fahma Ayyatullah arsyadini wa arsyadakumullah kaifa Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada kesempatan sore hari ini Yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, untuk mengadakan sebuah majelis ilmu yang mulianya luar biasa insya Allah. Disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Atta rahimahullah, bukan Atta Faizuddin, juga bukan Atta Hasanuddin, tapi ini Atta seorang ulama mereka insya Allah juga akan jadi calon ulama. Beliau mengatakan majlisu ilmin yukafiru sab'ina min majalisil lahwi. Ini perkataan beliau. Majlisu ilmin satu majlis ilmu. Beliau menyebutkan di dalam perkataannya dengan majlisu yaumin majlisun majalis. Berarti kata majlis itu menunjukkan satu Majlisu ilmin satu majlis ilmu kata beliau yukafiru akan bisa menghapuskan sabaina tujuh puluh min majalisil lahwi dari majlis-majlis lahwun kesia-siaan yang selama ini kita lakukan luar biasa Masya Allah berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mayoritas manusia pada hari ini tidak terkecuali santri pondok terkhusus pondok Darussahada antara majelis ilmu yang betul-betul bermutu dengan majelis-majelis lahwunnya itu bisa kita pastikan kalau kita mau menghitung satu banding 70. Mudah-mudahan tidak begitu. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Berarti majelis-majelis lahwun yang kita laksanakan ternyata lebih banyak dari daripada majelis-majelis ilmu yang kita laksanakan. Padahal kita di pondok ini membuat sekian banyak program. Majelis-majelis ilmu yang harusnya diikuti antum semua tapi kita tidak tahu apakah majelis ilmu yang kita ikuti pada waktu itu ada sebuah majelis yang betul-betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah mamin kaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi thumma yatadarrasunahu illa hafathumul malaikah wa ghasyatuhum Apakah semua majelis ilmu yang kita ikuti di pondok pesantren ini sudah menjadi sebuah majelis yang dikatakan oleh Rasulullah tersebut? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari ayat-ayat Allah illa kata Rasulullah kecuali Hafadumul malaikat-malaikat akan mengelilingi mereka. Untuk apa? umur rahmah untuk melimpahkan rahmat kepada mereka, untuk memintakan ampun kepada mereka. Sudahkah seperti itu? Mudah-mudahan sudah dan kita harapkan kalau belum paling tidak majelis pada sore hari ini majelis yang betul-betul bermutu semuanya memperhatikan dengan baik yang membawa dia ke majelis ini adalah keimanannya bukan karena keterpaksaannya juga bukan karena elangnya juga bukan karena iktornya tapi betul-betul karena keimanan yang membawa dia di majelis ini sehingga majelis kita bisa bernilai seperti yang disampaikan oleh Rasulullah juga bisa bernilai sebagai majelis yang disampaikan oleh Auto rahimahullah yukafiru sab'ina majlis min majalisillah yang bisa menghapuskan 70 majelis dari majelis-majelis lahwan yang selama ini kita lakukan. Saya juga pernah merasakan menjadi seorang santri. Kita mendapatkan di banyak tempat ada yang di depan kamar mandi, ada yang di pojok kelas, ada yang di pojok kamar, ada yang di berbagai tempat saat kita bisa melihat para santri itu bergelombol. Bergerombol-gerombol. Saya tidak tahu apa yang mereka majeliskan. Mudah-mudahan ilmu Mudah-mudahan yang mereka bicarakan adalah kol-kol salah. Hadis-hadis Rasulullah. Bukan yang dibicarakan masalah. Siapa? Ya. Seseorang yang pernah menjadi ya atau memiliki tempat di hati dia dulu. Ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Ya. Ya. Inilah majlis kita pada sore hari ini, makanya marilah kita bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, nikmat yang dikatakan oleh Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katirun minan nas mahuma as wal faron. Nikmat sehat dan kesempatan. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang sempat, tetapi tidak dikaruniai oleh Allah majelis ilmu seperti ini. Kita alhamdulillah sempat, sehat, sehat semua insya Allah ini saya lihat Ya sudah terbiasa. Alasan kalau masalah puasa cetek kecil. Ya, Senin kemis selalu aktif. Ya, aktif puasanya maksudnya ya. Ini kita bersyukur. Lebih hebat daripada itu tadi Ustaz sampaikan, nikmat iman itu lebih berharga dari segala-galanya. Karena manusia tanpa iman ibaratnya adalah sampah. Di sini juga ada orang yang tidak punya iman, sampah. Mana orangnya? Oh, nggak ada insya Allah. Semuanya orang-orang yang beriman berkumpul di masjid Allah. Berarti ini luar biasa. Rasulullah eh, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran kalau tidak salah Allah berfirman Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladun sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan bermanfaat bagi mereka apa? Harta-harta mereka, anak-anak mereka tidak bermanfaat. Padahal kita tahu harta dan anak <clears throat> itu merupakan dua aset yang luar biasa, bahkan pahalanya bisa mengalir ketika seseorang sudah meninggal. Iya kan? Itu luar biasa padahal aset yang luar biasa yang Allah berikan sebutkan di ayat itu adalah amwal wal aulad. Antum punya banyak harta, alhamdulillah, banyak anak, alhamdulillah. Tapi harus punya iman. Tapi kalau nggak punya iman, sampah semua itu nggak bermanfaat. Sebanyak apapun anaknya, sebanyak apapun hartanya, kalau tidak punya iman, lantuk dunia nggak akan bisa memberikan manfaat. Kalau kita orang beriman, silakan nanti antum produksi anak sebanyak-banyaknya. Silakan cari harta yang sebanyak-banyaknya. Itu nanti aset kita yang luar biasa. Ya, punya anak banyak tapi harus bisa mendidik. Karena yang saya katakan dua itu bisa menjadi aset, Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat." Sin. Jika seorang hamba anak Adam mati, meninggal, wafat, ya terserah yang mana yang mau dipilih, ya. Maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga yang akan tetap mengalir pahalanya. Antum sudah mati, tapi pahala itu sebenarnya tetap mengalir seolah-olah antum masih hidup. Mending cepat-cepat mati meninggalkan anak yang soleh yang banyak, harta yang banyak, ya Daripada masih hidup, ada kemungkinan kita nanti berbuat maksiat. Yang pertama adalah apa? Apa? Sodakoton jariah. Antum mau bersodakoh jariah dengan apa? Harta amwal tadi kita sebutkan. Yang kedua apa? Ilmu yuntafau ilmu yang bermanfaat. Kita cari ilmu butuh apa? Harta. Aku mencari ilmu butuh harta. Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisit Bisittah atau bisittin. Wahai akhi, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan enam hal. Di antaranya yang Ustadz garis bawahi adalah ya, harta mal, uang. Butuh uang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waladun soleh. Catatannya soleh. Seorang anak yang soleh. Jadi investasi bagi kita. Kalau banyak anaknya nggak soleh, toleh, ya, toleh kanan, toleh kiri, melototi apa yang ada di kanan dan kirinya. Kalau yang tolak, sama saja nggak bermanfaat. Doanya tidak akan diterima oleh Allah karena di situ disyaratkan dan soleh ia doalah anak soleh yang mau mendoakan. Kalau anaknya nggak soleh nggak bisa berdoa mas. Kita lihat sekarang masyarakat itu nggak punya anak soleh yang sudah wafatin nggak punya anak soleh hanya sekedar membaca yasin atau membaca doa-doa untuk si mayat perlu mengundang masyarakat yang banyak. Anaknya memang nggak bisa, ya. Itu. Jadi iman itu nikmat yang luar biasa. Antum masih beriman kan? Masih. Ya, insya Allah. Ini baru yang pertama. Kemudian yang kedua tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang kita yakini sebagai seorang uswah hasanah, contoh sauri toladan yang baik kalau kita sekarang mengatakan Rasulullah itu adalah our idol, ya, idola kita, ya kan? Kalau sekarang ada Indonesian idol yang mereka idolakan orang-orang Indonesia, tapi kalau kita tidak sebagai orang yang beriman, yang kita idolakan adalah Rasulullah Muhammad SAW karena beliau sebagai nabi kita. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu yang disebut sebagai uswah hasanah itu hanya dua nabi. Dari sekian banyak nabi hanya dua siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang mereka berdua, beliau berdua disebut sebagai Khalil Khalilullah. Hanya dua nabi itu. Makanya kita kalau mau mencontoh ya mencontoh Rasulullah, jangan mencontoh Ustadz Jangan mencontoh nihai Jangan mencontoh mudabir. Kadang-kadang hujannya santri itu Allah ustadznya aja kayak begitu kak. Allah kakak nihanya aja kayak begitu kak. Allah kakak mudabirnya begitu kak. Kalau antum mencari uswah hasanah yang sempurna, tidak ada dalam diri-diri kita. Kita manusia biasa. Antum manusia biasa. Kita memang manusia biasa. Ya. Kalau mau contoh, cari contoh yang sempurna ya Rasulullah. Baca hadis-hadis Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah. Luar biasa antum akan bisa mencontoh mempunyai gambaran yang sempurna. Kalau antum yang bisa antum lihat antum butuh contoh gambaran yang nyata di hadapan antum ya lihat Ustaz, terutama Ustaz Taufik. Ya. Artinya apa? Antum ketika melihat itu mata yang sebelah harus buta. Yang kiri mata antum harus dibutakan pakai yang kanan saja. Sehingga aku melihat ustaz itu baiknya saja. Sedangkan yang buruk-buruknya itu nggak kelihatan. Harus begitu. Lihat kakaknya juga begitu. Jangan jadikan dia yang buruk itu. Ketika kita melihat orang lain yang mencontoh, mata kita harus buta sebelah, menjadi dajjal sementara waktu. <laughs> kita buta dari keburukan-keburukan orang lain. Jangan antum itu melek dengan keburukan orang lain, tetapi antum buta dari kebaikan-kebaikan orang lain. Ini bahaya. Ya ini kalau kita mencontoh kedua hasanah kita ya Rasulullah, beliau yang akan memberikan syafaat kepada kita umatnya subhanallah. Mulianya menjadi umat Rasulullah. Ya, ini yang kedua. Kemudian ayat al-ikhwan Arsani wasakumullah kita buka Insyaallah sore hari ini kita akan menyampaikan sebelah materi yang memang diminta oleh bagian kesantrian ditentukan judulnya dipaksa. Ya, namanya orang dipaksa. Ya, itu ya hasilnya tidak tahu nanti. Ustaz bisa berusaha. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, sebuah keterpaksaan itu kalau kita jalani dengan enjoy, dinikmati, masya Allah, dengan ikhlas karena keikhlasan itu menjadikan kita ringan membawakan beban itu. aku juga begitu. Sekolah di pondok ini, ya, yang belakang-belakang itu biasanya Antum sekali di pondok ini awal mulanya dipaksa, ada yang dipaksa. Tapi kalau sebuah keterpaksaan antum tidak punya pilihan lain, keluar juga nggak dianggap sebagai anak, nggak mau disekolahkan lagi, pokoknya maunya sekolah di pondok anak saya. Maka antum jalani awal-awal dengan keterpaksaan, nanti lama-lama antum nikmati saja, enjoy. Di pondok ini nanti ringan akan belajar di pondok ini. Tapi kalau masih membawa rasa terpaksa, itu nanti akan tersiksa di pondok ini. Ya, antum akan seperti di neraka di pondok ini. Sehingga seperti kita lihat, kita sampaikan karena saking terpaksanya, saking merasa dibunuh seperti di neraka, cuma disentuh bilangnya dipukul. Gitu ya. Ya, sore ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang tidak asing. Mudah-mudahan nanti antum bisa menebak materi ini. Ustadz hanya akan menyebutkan ada dua kata saja. Ustadz menyebutkan potongan awalnya, antum lanjutkan. Lailatul Lailatul Ya, semua sepakat Lailatul Qadar. Dari mana? Ayatnya jelas inna anzalnahu fi lailatil qadri. Buka Al-Qur'annya, tidak Lailatul Qadar. Kok antum bisa menyebut Lailatul Qadar dari mana? Ayatnya jelas Lailatul Qadri. Saya kira cuma di ayat tak. Saya buka hadis-hadis itu ada harokatnya hadis itu. Ya, ternyata semua hadis yang saya dapatkan di tiga kitab Semuanya menyebutkan Lailatul Qadri bukan Lailatul Qadar. Ya, dari mana antum menyebut Lailatul Qadar? Enggak tahu, kita cuma dengar-dengar gitu kan. Ya, berarti kita sering mendengar. Memang secara umum disebut Lailatul Qadar, di mana-mana disebut Lailatul Qadar. Padahal yang namanya Qadar yang saya tahu di hadis Rasulullah Jawab Rasul hina salahu Jibril mal iman Jawaban Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril, apa itu iman? Al imanu antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil kodari khairi wa itu. Dalam hadis itu disebut kodar berarti kodar itu artinya apa? Tak, takdir. Berarti malam tak takdir. Ya. Sekali lagi bukan Lailatul kodar tapi Lailatul Qadri. Itu kalau ustaz loh ya. Kalau antum mau bermadzhab lain terserah. Mazhab lain. Ya, kita akan membahas tentang Lailatul Qadri. Ya, nanti kalau ustaz ngomong Lailatul Qadar atau ngomong Lailatul Qadri, anggap saja Lailatul Qadri. Jadi gitu ya, karena biasanya ustaz sok lupa nyebutnya Lailatul Qadar. Maka nanti ketika Ustaz menyebut Lailatul Qadar, anggap saja aku dengarnya Lailatul Qadri. Itu ya, tinggal Ustaz betul terus nggak ada salahnya ini. Ada tiga poin besar yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti sampai waktunya. Ya, sampai. Yang pertama, mazaya lailatul qadri. Keistimewaan-keistimewaan malam Lailatul Qadri. Kita akan menyebutkan poin pertama itu keistimewaan-keistimewaan malam Lailatul Qadri Kemudian yang kedua, manalu Lailatul Qadri. Kapan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadri? Yang terakhir, amaratu Lailatul Qadri. Tanda-tanda malam Lailatul Qadri itu seperti apa? Itu tiga poin besar yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, <clears throat> mazaya Lailatul Qadri, keistimewaan atau keajaiban min ajaib Lailatul Qadri. Ajaib, ajib. Kalau ajib itu berarti sesuatu yang wow, luar biasa. Ya kan? Jadi ketika nanti kita membaca satu persatu antum mesti akan dalam hati atau bisa dilesankan akan bilang wow, luar biasa. Ya. Itu kalau antum anggap sebagai perkara yang luar biasa. Beberapa poin tentang keistimewaan malam Lailatul Qadri ini disebutkan dalam surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai yang terakhir. Kita menuju kepada yang pertama keistimewaan malam Lailatul Qadri unzila bihal Quran. Yang pertama. Subhanallah. Pada malam Lailatul Qadri yang menjadikan Lailatul Qadri ya, itu istimewa karena pada malam hari itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadri. Inna anzalnahu al-Quran fi Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadri. Al-Quran Mas. Yang luar biasa yang sekarang kita lihat meskipun banyak orang melihat Al-Quran itu dengan mata kepalanya Al-Quran di masjid sudah lusuh, tua, bangka. Pakai bangka juga ya Al-Qur'annya. Kemudian sudah sampai ada titik-titik hitam yang menghiasi Al-Qur'an jamur, makan rayap setahun sekali pada bulan Ramadan dibuka. Ya, tapi pada hakikatnya kalau kita melihat tidak dengan mata kepala tok, tapi juga pakai hati dan ilmu, maka kita melihat kitab suci Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang luar biasa. Luar biasa. Ketika manusia mau menerapkan Al-Quran yang dulu pernah diterapkan oleh Rasulullah, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu, masalah negara yang dipimpin oleh Rasulullah, terutama khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz kaya raya masyarakat gemah ripah lah jinawi Indonesia juga begitu ya subhanallah negaranya siapa sih itu antum ya antum ya luar biasa gemah ripah lah jinawi karena pemimpinnya menerapkan hukum-hukum Islam Al-Quran diterapkan saat ini manusia tidak menyadari hal itu karena mereka tidak mau mencoba untuk menerapkan hukum Al-Quran itu. Coba diterapkan. Jadi ini Al-Quran bukan kitab yang biasa, luar biasa. Dan Allah akan menjaga Al-Quran itu sejak zaman Rasulullah hingga nanti hari kiamat. Tidak akan ada satupun yang mampu merubah Al-Quran. Mau menandingi Al-Quran sejak ini siapa? Musailama Al-Kadzab, Nabi palsu. Yang ingin berusaha membuat Al-Quran kalau antum pengen tahu kutipan-kutipan ayat-ayat palsu yang dibuat oleh Musailama Al-Kadzab bisa dibuka dalam kitab Lubabu Tafsir miliknya Ibnu Katsir. Dan disebutkan potongan-potongannya ayat surat-surat palsu. Ya. Al-Muzammil Al-Fil ya, Yalfil Qurtumuhu Tawil ya. Kayak anak TK gitu ya. Gak ada maknanya sama sekali. Al-Quran luar biasa. Ada seorang ulama dengan antum perlu ketahui juga, beliau mengatakan ya. Beliau mengatakan bahwasanya rahimahullahu abdan. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang arradha nafsahu wa amalahu ala kitabillah yang selalu mencocokkan amalnya dan dirinya kepada Al-Qur'an. Amal perbuatannya dan dirinya setiap kali dia beramal selalu dicocokkan dengan Al-Qur'an. Ada nggak di Al-Qur'an? Kalau nggak ada dia akan meninggalkannya. In wafaqahu kalau sesuai dengan Al-Qur'an hamidallah wa salat ziyadah. Dia akan memuji Allah alhamdulillah saya tidak melenceng dari Al-Qur'an. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah, wa salat ziyadah dan dia akan meminta tambah, tambahan amal perbuatan supaya semakin meningkat. Wa in khalafahu tapi kalau amalnya perbuatan yang ternyata melenceng tidak sesuai dengan Al-Qur'an, taba nafsah. Dia akan mencela dirinya, Ya Allah, ini dolam tu nafsi dulman. Fagfirli. Ya, dia akan mencela dirinya. Saya telah berbuat dolim ya Allah kalau sesuai dengan Al-Quran. Itu akan orang manusia yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Aktaba nafsah wa raja'an anqari dan dia akan segera kembali. Segera raja'an angkori, segera kembali kepada Al-Quran, meninggalkan amal perbuatannya yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Masya Allah. Seorang manusia yang dirahmati oleh Allah adalah seperti itu yang selalu ya menyesuaikan dirinya dengan dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an sebuah kitab yang luar biasa, kitab yang akan membawa berkah bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadri ini secara jumlatan wahidah. Karena Al-Qur'an itu memiliki dua tanzil. Nanti antum supaya tidak bingung, Al-Qur'an itu diturunkan secara jumlatan wafidah secara utuh penuh dari awal hingga akhir sempurna min lauhil mahfuz ila sama dunya au baitil izzah tempatnya para malaikat di langit dunia yang bisa kita lihat dari lauhil al mahfuz diturunkan secara utuh ke langit dunia atau bait baitil izzah <clears throat> secara jumlatan wakidah secara utuh kemudian baru setelah itu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad munajjaman au mufarrakan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun 13 tahun di Makkah 10 tahun di Madinah seusia dakwah Rasulullah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan ketika ada masalah pada masa Rasulullah kasus yang membutuhkan penyelesaian masalah maka Rasulullah menunggu ayat Al-Quran turun tidak memutuskan dengan hawa nafsunya Al-Quran turun berkenaan dengan kasus itu memberikan solusi dihukumi begini. Atau ada orang yang bertanya dengan Rasulullah tentang sesuatu, Rasulullah tidak bisa menjawab, menunggu wahyu turun, wahyu turun, baru setelah menjelaskan. Selama 23 tahun itu penurunan Al-Quran. Dari Lauh Al-Mahfud, ila sama'i dunia au izzah, tempatnya para malaikat, itu selama eh, dalam bentuk jumlah tanah akidah lengkap. Ya, dalam bentuk lengkap. Tahu Lauh Al-Mahfud itu apa? Antum sering dengar lauh al-mahfud kan? Tahu lauh al-mahfud itu apa? Tidak tahu? Ya nanti nantilah ntar satu-satu saya kasih tahu. Tidak saat ini. Ya, itu Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadri. Makanya silahkan perbanyak membaca Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadri. Ya. <clears throat> Surat Al-Qadr ayat yang pertama tadi saya sebutkan menunjukkan diturunkannya Al-Qur'an ya, merincikan ayat itu dalam surat Al-Qadr, merincikan menjadi penjelas surat yang bunyinya Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam ayat ini disebutkan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan unzila allazi unzila fi diturunkan di dalam bulan itu apa Al-Qur'an. Diturunkan pada bulan Ramadan. Lebih rinci lagi dalam Al-Qadr tadi disebutkan diturunkan pada bulan Ramadan tapi di malam Lailatul Qadri. Yang lebih merincikan ayat itu. Ya, ini yang pertama. Berarti keistimewaan keajaiban malam Lailatul Qadri yang pertama adalah unzila fihal Quran pada malam ini, pada malam itu diturunkanlah Al-Qur'an. Ini yang pertama. Terkejut nggak? Kagum nggak? Enggak, itu biasa. Antum nganggap biasa, antum harusnya mengatakan wow, gitu kan? Wow, ya ini sebuah satu yang menakjubkan, ya terlambat sudahlah. Yang kedua, disebutkan di sini, oh belum disebutkan sudah wow. wow. Innaha lailatun mubarakah. Inna lailatul mubarakah sesungguhnya malam Lailatul Qadri itu adalah sebuah malam yang mubarakah diberkahi. Ya, jangan terus bulu seperti itu dong. Nanti kalau sesuai penjelasannya, kita akan memberikan waktu untuk mengatakan wow. Nanti setelah kita jelaskan. Ya. Malam itu adalah sebuah malam yang diberkahi. Ya. Malam yang diberkahi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu ay anzalnal Qur'ana fi lailatin mubarakah. Sebenarnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi. Malam apa itu? Lailatul Qadri. Jadi malam Lailatul Qadri termasuk malam yang diberkahi. Kok bisa malam Lailatul Qadri itu diberkahi? bukankah yang diberkahi itu adalah malam pertama dikubur? malam pertama bukan itu yang diberkahi, tapi kenapa malam Lailatul Qadri? Biasanya orang minta berkah itu adalah ketika malam pertama. Allahumma inna sampai dari terakhir. Gak usah diapa dulu ya, nanti masih kecil. Belum waktunya, apa doanya dulu, nanti malah segera pengen. Iya, jadi gak usah diapa dulu. Inna lailatul mubarakah. Malam Lailatul Qadri itu adalah malam yang diberkahi. Kenapa bisa dikatakan diberkahi? Ya. Karena pada malam hari itu pahala amal yang antum lakukan satu malam itu satu malam itu maka khairun min alfi syahrin itu barokah sedikit yang kita laksanakan tapi pahalanya bagaikan 100 bulan, 1000 bulan. Berarti 1000 bulan atau bagi 12 83 tahun. Satu malam saja. Ya. Maka dikatakan malam yang penuh berkah. Barokah itu apa toh? Berkah itu apa toh? Setahu kita yang namanya berkah atau barokah itu adalah warung makan yang terletak di tengah pasar Simo baru tahu ajaib ya. Itu ada orang makan misalnya berkah larisnya masalah berkah betul itu. Ya. Berkah itu barokah itu adalah dia ziyadatul khairi ba'dal khair. Tambahnya kebaikan setelah antum diberi kebaikan itu namanya ba barokah. Kalau antum diberi kebaikan oleh Allah satu kebaikan, kok berikutnya ditambah lagi kebaikan, antum menjadi lebih baik. Ya, good, better and best. Gitu ya jadi lebih baik, maka itu namanya barokah. Maka kita lihat nanti bulan Ramadan katanya juga bulan yang penuh berkah. Kita lihat setelah bulan Ramadan antum jadi tambah baik, lebih baik atau kurang baik. Kalau antum jadi lebih baik daripada bulan Ramadan, bulan Ramadan antum mampu menghatamkan dua kali dalam waktu tidak sampai satu bulan. Ya. Kekuatan apa yang memotivasi antum ini? Gitu ya. Ada apa di balik itu semuanya? Kenapa antum bisa sekuat itu gitu ya? Berarti itu kalau antum lebih baik nanti ketika di luar bulan Ramadan antum bisa menghatamkan Al-Qur'an seminggu dua kali. Berarti antum dapat barokah ziyadatul khair ba'dal khair. Ini adalah ke istimewaan keajaiban malam Lailatul Qadri yang kedua. Silahkan wow. Wow. Ada waktunya sendiri, nanti kita nggak boleh bilang wow ya. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. <clears throat> Tadi sudah saya sebutkan yang ketiga keajaibannya adalah innaha khairun min alfisahdin. Sungguhnya malam Lailatul Qadri itu ada sebuah malam yang lebih baik dari seribu bulan atau 83 tahun atau 84 tahun karena 1000 antum bagi 12 Ustadz sudah membaginya pakai ini ya hasilnya itu 83,3,3 maka Ustadz katakan 83 atau 84 tahun ya malam ini siapa saja yang melaksanakan satu amal perbuatan ibadah macam apapun bentuknya nggak harus sholat ya boleh sholat, membaca Al-Quran, ya boleh zikir, ya boleh yang lain-lainnya. Kalau itu amal sholat termasuk ibadah, maka pahalanya itu dikalikan orang yang beribadah selama seribu bulan atau 83 tahun. Luar biasa. Jangan wow dulu. Kita tanya, antum yang di sini paling tua umurnya berapa? Ngaku yang paling tua. Oh nggak ada yang ngaku ya, masya Allah. Kalau seperti nggak ada yang ngaku, tapi nanti kalau kita iklankan, kita umumkan yang boleh pulang Ramadan terlebih dahulu adalah yang tua-tua. Semuanya daftar, tak saya paling tua nih akte saya gitu ya. Insya Allah nggak ada yang tua ya. Setua-tuanya antum di sini mungkin berapa tahun? Ya, 17 tahun ya, sama-sama Ustaz berarti. Sama-sama 17 tahun ya, kita masih seusia berarti. Sehingga kita harus selalu nyambung kalau sesuai itu nyambung gitu ya. Jadi ya, antum baru berumur 17 tahun sedangkan ibadah antum seumur hidup antum mulai beribadah itu umur berapa tahun? Apakah begitu lahir antum langsung beribadah? Kalau iya, kalau iya berarti antum sudah beribadah selama 17 tahun. Itu nggak tahu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu ini 83 tahun. Bisa kita kita ringkas dalam satu malam. Subhanallah. Ini adalah keajaiban Lailatul Qadri yang ketiga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum sahru Ramadan sahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin kata Rasulullah. Yang saya garis bawahi karena pembahasan kita ini fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dalam ayat disebutkan, dalam hadis disebutkan hadisnya sahih riwayatnya Imam Ahmad dari Abu Hurairah kuat keyakinan kita bahwa malam itu, malam Lailatul Qadri adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Rasulullah melanjutkan man hurima man hurima khairoha fakat hurima Barang siapa diharamkan kebaikan malam itu, artinya barang siapa yang tidak ditakdirkan Allah mendapatkan malam Lailatul Qadri fakat hurima Sungguh betul-betul dia itu adalah orang yang diharamkan, celaka, rugi, Kata Rasulullah seperti itu. Ulam mushaf. Ini yang ketiga. Keajaiban yang ketiga. Silahkan ucapkan wow. wow. Antum dari tadi disuruh mengucapkan wow kau mau itu loh. Harusnya seorang mau itu mengucapkan subhanallah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak ada yang menegur ustadznya. Saya hanya menguji antum, ternyata ujian ketiga masih wow-wow terus hanya untuk ngetes antum. Ya, antum itu harusnya taat usul tat apa. Harusnya kita sebagai seorang mukmin itu mengucapkan wow ketika kita kagum itu mengucapkan subhanallah. Ya. Diganti berarti alhamdulillah masih baru nomor tiga. Nanti dilanjutkan bukan wow tapi subhanallah antum tertipu ternyata. Oh berarti Ustaz penipu? Oh enggak gitu kan. Enak aja bilang Ustaz penipu gitu ya. Yang keempat, kita sebutkan di sini yang keempat keajaiban malam Lailatul Qadri adalah yakturu tanazzulul malaikati warruhi dalam kurung ruhul amin itu siapa? Jibril likasrati barakatiha aw yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakah warrahmah. Keajaiban yang keempat malam pada malam Lailatul Qadri yakturu tanazzulul malaikat banyak sekali para malaikat-malaikat. Malaikat jumlahnya berapa, Mas? Sepuluh. Berarti SD diajari jumlah malaikat itu sepuluh. tahunnya cuma sepuluh. Ternyata jumlah malaikat itu tidak cuma sepuluh. Berapa? Berapa? Kalau antum tidak bisa menjawab, justru itu yang ingin saya harapkan. Kalau antum tidak bisa menjawab karena antum tidak bisa menghitung saking banyaknya. Maka jumlah malaikat itu adalah kafirun jiddan ba'da jiddin la ya'rafuha bidzati illallah. Jumlah mereka itu banyak sekali, sangat-sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlahnya secara pasti kecuali Allah. Jadi malaikat yang jumlahnya pada setiap hari Malaikat disebutkan dalam hadis sahih, nanti ada di materi akidah ya. Masuk ke dalam Baitul Makmur. Baitul Makmur itu apa? Masjid di mana? Bukan dari sana, itu malaikat. Ini kan? Bukan, bukan malaikat. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa malaikat itu sehari saja kata Rasulullah, setiap hari yang masuk ke Baitul Makmur, Baitul Makmur itu Ka'bahnya para malaikat. Jadi malaikat itu punya rumah-rumahnya itu Baitul Izzah di langit dunia, sedangkan Baitul makmur itu Ka'bahnya para malaikat, malaikat juga berhaji. Hajinya ke Baitul makmur yang letaknya itu di langit ketujuh, itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di dunia. Malaikat itu sehari masuk ke Ka'bah, beribadah di Ka'bah itu 70 ribu sehari. Kalau sejak diciptakan awal penciptaan makhluk Sampai sekarang kalau sabar itu 70 dikalikan berapa banyak malaikat itu? Banyak. Nah, di sini keajaiban malam Lailatul Qadri yang keempat, pada malam Lailatul Qadri itu para malaikat banyak sekali malaikat yang turun ke dunia. Yang mengetuai mereka roh Rohul Amin yaitu nabi, e, malaikat Jibril. Kenapa? Yang mengetuai mereka malaikat Jibril. Kenapa yang menguasai mereka malaikat Jibril? Kenapa juga di dalam surat Al-Qadr disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni ya. Disebutkan dalam ayat itu kok tanazzalul malaikatu warruh malaikat Jibril disebut secara sendirian padahal dia juga malaikat. Karena malaikat Jibril itu malaikat yang paling indah, paling bagus, paling berkualitas paling baik dari sekian banyak malaikat itu. Bahkan sayapnya malaikat Jibril saja jumlahnya 600 sayap. Subhanallah. Ya, luar biasa paling indah. Nanti antum akan tahu ketika buat iman kepada para malaikat, keindahan malaikat disebutkan dalam banyak hadis. Nanti akan kita sampaikan. Ya, jadi pada malam Layatul Qadri, malaikat banyak yang turun ke dunia Kenapa? Kok mereka pada turun ke dunia nyari siapa sih? Gitu ya. E, malaikat membawa barokah-barokah dan rahmat. Malaikat gerilya untuk mencari orang-orang yang koma dan imanan saban. koma lailatul qadri imanan saban mencari orang-orang yang membaca Al-Qur'an majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu seperti ini dan yang lain-lainnya. Malaikat mencari ingin memintakan ampun, ingin memberikan barokah, ingin memberikan rahmat kepada manusia-manusia itu. Subhanallah. Masya Allah ini adalah keajaiban malam Lailatul Qadri yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Hadisnya insya Allah sahih. Hadisnya juga diriwatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadri. Rasulullah pernah bersabda berkaitan tentang malam Lailatul Qadri, "Innaha lailatun sabi'ah au tasi'ah wa isrin wa innal malaikata tilkal lailah dan sesungguhnya malaikat pada malam itu kata Rasulullah fil ardi di bumi bukan di langit aksar lebih banyak min ada di haso daripada jumlah haso mana haso batu-batu kecil kerikil kerikil yang ada di bumi Masya Allah, subhanallah. Kerikil di bumi ini banyak sekali kok jumlah malaikat pada malam itu lebih banyak daripada kerikil. Berarti subhanallah, ini kesempatan kita. Mari kita termasuk dalam orang-orang yang dicari oleh para malaikat pada malam Lailatul Qadri kelak. Ya. Ini hadis tapi disebutkan oleh Rasulullah. Keistimewaan yang berikutnya disebutkan yang kelima berarti Inna salimatun Salimatun malam Lailatul Qadri itu adalah malam Salimah. Siapa tahu Salimah itu? Kok kayaknya hati aku jadi dagdik-dagdik disebut kata Salimah. Salimatun itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hiya apa? Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri itu adalah malam keselamatan. Kenapa dikatakan selamat? ay la yastati'u asyaitanu ayya'mala fiha su'an aw adza. Karena pada malam hari itu setan setan mana saja Yo, Ustaz ngomong setan kok antum tersinggung loh. Jangan-jangan saudaranya lagi. Ya, nggak usah tersinggung lah, biasa saja. Lagian setan nggak ada hubungannya kan sama antum? Ya, pada malam hari eh, pada malam hari itu malam yang selamat setan tidak bisa berbuat kejahatan, tindak kriminal kepada manusia. Selama ini kita dijahati oleh setan juga biasa saja. Siap, silakan. Ya, jahati saya, aniaya saya. Kita welcome kepada setan-setan itu. Gitu ya. Maka pada malam Lailatul Qadar ini setan tidak mampu berbuat apa-apa ya tidak mampu berbuat apa-apa ini makanya dikatakan malam yang salimah malam keselamatan ini selain disebutkan dalam surat Al-Qadr tadi salamun hiya hatta matla'il fajr sampai pagi ya disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah tadi ya wa tughallu fihi syayatin fihi lailatunnya raf setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu berbuat keburukan kepada kita ini yang kelima <clears throat> kemudian yang keenam ada berapa sih kan? Rahasia. Yang keenam, tukdo fiha al umur wa tukdar al ajal wal arzak. Keajaiban yang berikutnya ternyata pada malam itu pada malam Lailatul Qadri seluruh perkara-perkara akan diputuskan oleh Allah. Seluruh ajal-ajal manusia akan ditentukan oleh Allah Seluruh rizki-rizki manusia akan ditentukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadri namanya adalah takdir takdir sanawi betul ya takdir sanawi itu merupakan rincian jadi kita punya empat takdir ada takdir umuri seumur hidup kita itu semua sudah ditentukan oleh Allah sebetulnya program yang akan dicanangkan dilaksanakan kepada diri antum seumur hidup itu sudah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu takdir umuri seumur hidup tapi Allah memisahkan pada malam itu khusus takdir yang akan berlaku bagi antum selama satu tahun ya dari sejak malam Lailatul Qadri sampai Lailatul Qadri lagi maka itu ditentukan pada malam Lailatul Qadri rizki antum setahun itu. Ada kan? Kadang-kadang tahun ini kita rezekinya masya Allah melimpah. Tahun berikutnya belum tentu. Ya, pada tahun ini ternyata keluarga kita ada yang meninggal. Tahun depan belum tentu. Makanya pada malam itu takdir rezeki aja semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu. Mudah-mudahan ya ketika malam itu ditentukan takdir kita selama setahun Allah melihat kita sedang bermunajat, sedang berdoa, sedang melaksanakan qiyamul lail sehingga Allah menuliskan takdir kita, memisahkan takdir kita, menentukan takdir kita dengan takdir-takdir yang baik. Karena melihat kita sedang beribadah, masa Allah si bulan lagi beribadah, maka ditentukan dia nanti akan meninggal dalam kondisi khusnul khatimah, rezekinya akan melimpah, masya Allah. Itu Keistimewaan malam Lailatul Qadri yang ke-6 disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-4 dan ke-5 bisa membuka. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina kata Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Tinggal dua keistimewaan lagi. Keistimewaan yang berikutnya man qama fiha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi tak tidak ada wa ya. Tapi tak buka dalam banyak hadis memang disebutkan hanya mata dan min bisa saja bukan wa matakhir. Barang siapa yang melaksanakan malam itu menegakkan koma. Koma itu apa tuh? Koma yakumukum. Berdiri. Barang siapa yang berdiri pihak pada malam Lailatul Qadri itu berdiri apanya? Kakinya, solatnya. Atau ngapa? Yang diteruskan. Ya. Barang siapa yang koma di sini koma bil ibadat, barang siapa yang melaksanakan. Koma bi itu artinya melaksanakan. Kalau koma langsung fa'il itu artinya berdiri. Tapi koma bi itu artinya melaksanakan. Man koma fiha, barang siapa yang koma bil ibadat, melaksanakan ibadah pada malam hari itu, ibadah itu banyak luas. Apa saja? Imanan wahdi saban dilandasi. Syaratnya dua. Imanan wahdi saban gufirallahu matakot damamin bih Maka dosa-dosanya yang pernah dia lakukan pada masa-masa yang silam. Itu akan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan rohimaanku imri'in Celaka seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, celaka kata Rasulullah. Diamini. Amin. Gitu ya. Celaka kalau kamu ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Maka ini barang siapa yang melaksanakan suatu amal ibadah pada malam itu iman dan saban maka firlang mata taqaddama dan video dosa-dosanya akan diampuni. Hadis Rasulullah menyebutkan secara khusus tentang malam Lailatul Qadar meskipun ada hadis yang umum menyebutkan tentang bulan Ramadan, disebutkan rawal Bukhari wa Muslim mutafaqun alaihi hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man qoma lailatal qadri khusus ini meskipun ada hadis lain mengatakan man qoma ramadhana itu umum kalau ini khusus man qoma lailatal qadri imanan ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi Masya Allah, wahai para manusia pendosa Wahai para manusia pendosa yang merasa banyak dosanya, antum harus segera minta ampunan, cari ampunan pada malam hari itu yang secara khusus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa antum akan diampuni yang telah lalu kalau antum mendapatkan malam Lailatul Qadri pada waktu itu. Masyaallah. Dosa-dosa kita itu bagaikan pasir di pantai. Banyak sekali. Ada yang merasa tidak punya dosa? Siapa yang merasa tidak punya dosa? Mana? Mana itu orang sombong itu? Datangkan ke hadapan saya. Gak ada insya Allah ya. Subhanallah barakallahu fikum. Fikum. Antum semuanya merasa punya dosa. Banyak dosanya. Nangis. Karena punya banyak dosa. Minta ampun pada malam Lailatul Qadri. Iktikaf di masjid pada pesantren nangis terus. Kenapa? Dosaku banyak. Ya, Jangan nangisnya itu ketika nggak punya uang untuk pulang Idul Fitri, nggak dapat kiriman, nangis. Ya, nangis yang sia-sia itu. Ya ini, tadi diampuni dosa-dosa cukup gampang sekali. Tapi oh, kalau begitu enak dong. Tidak semudah itu, karena di syaratnya ada dua, itu syarat berat. Kalau aku bisa menghadirkan dua syarat itu, akan diterima. Syarat tadi apa dikatakan? Imanan saban. Apa itu imanan? syaratnya adalah iman yang disebutkan di sini dalam kitab Taubihul Ahkam itu disebutkan maksudnya dosa antum akan diampuni itu jika syarat yang pertama imanan ay annallazi hamalal qaim alal qiyam alal ibadat huwa al iman wa tasdiq bisawabillah itu yang pertama imanan itu maksudnya bukan hanya sekedar memiliki iman Yo, yang ngomong sendiri-sendiri, Pak sini terus ya. Sini enggak, sini orangnya alim-alim antang-antang Allah. <clears throat> Apalagi yang di hadapan saya. Cuma di sini agak gimana gitu. <clears throat> Jadi yang dimaksudkan imanan itu bukan yang sekedar punya iman di dalam hati tak, tapi yang dimaksudkan imanan itu adalah bahwa annalladzi hamalal qaim yang membawa kita memotivasi kita untuk melakukan ibadah pada malam hari itu adalah keimanan kita, adalah tasdik kita, keyakinan kita akan janji-janji Allah di akhirat kelak. Tentang keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadri kita yakin tentang pahala Allah, janji Allah kita yakin kebesaran pahala pada malam itu kita yakini yang membawa kita yang memotivasi kita untuk beribadah adalah itu maka ini dikatakan koma Lailatul Qadri koma Ramadana imanan. Kali sekali lagi saya tanyakan kepada antum semuanya yang menjadikan antum kuat membaca Al-Quran khatam dua kali apa jujur? Apakah lembaran kertas yang berwarna biru? Saya kecewa di situ dituliskan tiket liburan Ramadan kemarin di Masjid saya sampaikan ke tidak ustaz. Ini meskipun sepele tapi ini adalah motivasi yang salah. Saya takutnya santri ketika membaca tiket liburan Ramadan semangatnya gara-gara ingin liburan. Motivasi yang salah ini sebetulnya. Karena baru tahun ini ditulis tiket liburan Ramadan. Pada tahun-tahun sebelumnya checklist tilawatil Quran tulisannya. Ya, jadi jujur, sekarang jujur. Yang sudah khatam-khatam itu yang memotivasi antum apa? Oh, yang memotivasi saya iman saya, Ustaz. Ya, subhanallah. Berarti itu calon orang-orang yang akan gufir lahu matakut damamin dzambi. Jadi penasaran pengen orangnya lihat orangnya kayak apa gitu loh. Ya. Yang kedua, ikhtisaban. Syarat yang kedua ikhtisaban. Ikhtisab itu apa? Ihtisab itu adalah mengharap pahala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah itu ihtisab. Ikhlas dan mengharapkan pahala. Loh, tat ikhlas kok mengharapkan pahala berarti kalau mengharapkan pahala nggak ikhlas itu namanya Ustaz. Mau kita beribadah itu karena Allah ya hanya untuk Allah bukan karena pahala. Bukan begitu. Yang merintahkan untuk ikhtisab, untuk roja berharap itu Allah. Jadi kita hanya melaksanakan perintah Allah. Bukan dikatakan gak ikhlas. Ya kita karena Allah juga ikhlas. Bukan karena liburan, bukan karena ustadz, bukan karena terpaksa, bukan karena karena karena yang lain, tapi karena Allah, karena iman kita dan kita mengharap pahala di sisi Allah. Baru itu ibadah yang benar. Bukan seperti Abu Nawas. Sairnya Abu Nawas yang dikatakan ilahi lil firdausi ahla ya Allah saya nggak layak berada di surgamu dia mengaku dosanya takut akan neraka tapi tidak punya roja, nggak punya harapan. Ya, itu ibadah yang salah. Makanya ikhtisab itu adalah mengharapkan pahala dan ikhlas karena Allah bukan karena yang lainnya. Dua syarat ini. Barang siapa kehilangan dua syarat ini, maka dia akan tertolak amalnya. Dia akan diampuni oleh Allah. Dia akan mendapatkan celaan. Ya, kelak di hari akhir. Ini yang ketujuh yang terakhir. <clears throat> oh masih lama. Iya kan? Yang terakhir <clears throat> keistimewaan yang terakhir berpuan yang pertama ya. Tahab fiha al-iktar minad du'a Allahumma Inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni <clears throat> pada malam hari itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk lebih banyak paling banyak memperbanyak apa itu doa Allahumma innaka ya Allah sesungguhnya engkau afuun maha pengampun karena kita targetnya minta ampunan Tohibul apa engkau menyukai mencintai ampunan Fa'fu anni ya Allah maka maafkanlah saya ini adalah sebuah doa yang Rasulullah sampaikan ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha istri tercinta Rasulullah bertanya kepada Rasulullah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad anak Aisyah qalat Aisyah radhiyallahu anha bertanya berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah in wafaqtu lailatal qadri kalau saya mendapatkan malam lailatul qadri sama ad'u. Dengan apa saya berdoa? Maka Rasulullah bersabda, qala kuli ya Aisyah, kuli kalau untuk antum kan satu orang anta, kul. Anti kuli katakanlah wahai Aisyah berdoalah dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak membaca itu. Meskipun pada malam-malam selain malam Lailatul Qadri juga dianjurkan untuk memperbanyak doa ini, tapi khusus khususon pada malam Lailatul Qadri diperintahkan untuk lebih banyak lagi supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca yang fasih. Karena kita kemarin mengajari orang-orang kampung kampung doa ini susah mereka membacanya itu Allahumma innaka untuk kibul ngapa pakungani. Susah. Ya. Antum nah, baca yang mumpung antum masih muda, letternya bisa fasih, baca yang jelas. Pahami artinya dengan baik, antum paham bahasa Arab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu ya. Nanti baca dengan jelas. Ini adalah keistimewaan, keajaiban malam Lailatul Alhamdulillah sudah berubah, ada perubahan. Ya, Malam Lailatul Qadar Delapan keistimewaan keajaiban pada malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya, poin yang kedua berarti. Ya. Mana lu Lailatul Qadar? Kapan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya ketika sudah Ustaz sebutkan keistimewaan-keistimewaannya, antum kalau masih punya iman, antum kalau masih punya iman, Berarti antum akan termotivasi untuk pengen mendapatkan keutamaan-keutamaan itu tadi. Maka antum akan bertanya, ada tanda tanya besar, tanda pentung besar. Saya Sayangnya nggak ada di sini, ada sahabat mentung yang ngomong sendiri-sendiri itu. Besar soalnya ya. Ada tanda tanya besar, kapan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadri? Ciri-cirinya apa sih? gitu ya. Maka di sini yang kedua, kapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadri bisa didapatkan dalam banyak hadis Ustaz buka dikatakan hadisnya banyak bermacam-macam disebutkan juga bermacam-macam tapi kesimpulan dari banyak hadis itu satu kesimpulan umum bahwa Lailatul Qadri bisa kita dapatkan pada malam al asru al-awakhir min Ramadan. 10 hari malam ter terakhir Ramadan, ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Pada 10 hari ketiga inilah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadri. Lebih rinci lagi dalam hadis disebutkan Al-layali al-autar. Pada 10 hari malam terakhir, malam-malam gan ganjil. Ganjil itu ya 21, 23, 25 27 20, Ya, pinter ya ngajari siapa ya? Satu apa kan? Oh bukan. Jadi pada malam-malam ganjil. Makanya hadisnya bermacam-macam disebutkan ada yang mengatakan malam 27, mengatakan 25, ada yang 23 sama 27. Banyak memang. Tapi semuanya itu satu kesatuan tidak ada yang saling bertentangan karena hadis secara umum disebutkan pada malam-malam ganjil. Kemudian ketika kita membuka bukunya Sayyid Sabek Fikus Sunnah Ikhtilaf itu disebutkan Cuma beliau juga menyebutkan mayoritas ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadri itu seringnya muncul ada pada malam 27. Ada ikhlas tapi yang paling banyak ulama berpendapat itu 27. Ya. Maka kita cari semuanya lah ya. Rasulullah banyak yang menyebutkan tentang itu. Jadi ini kita bisa mendapatkannya pada dua eh, malam-malam eh, ganjil sebelum malam hari terakhir. Yang masih muda-muda, tadi katanya muda-muda kan? yang masih muda-muda, masih kuat-kuat, memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadri daripada yang sudah berkeluarga. Berat mas, sudah berkeluarga punya istri, punya anak, istrinya cantik, anaknya gemesi. Sepuluh malam hari terakhir meninggalkan rumah itu lebih berat. Ya, Alhamdulillah dulu ketika santri pernah itikaf. Kalau sekarang bukan itikaf tapi istrika. Antum masih muda-muda. Tapi saya pengen pulang. Tunda dulu itu. Nanti satu saat masih bisa pulang lagi. Cari malam Lailatul Qadri pada sebelum malam hari terakhir dengan itikaf. Yang itikaf dengan yang tidak itikaf kemungkinan lebih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadri itu adalah yang beri ikhtikaf karena kalau ustadznya diem juga ikut diem. Kalau ustadznya ngomong juga ikut ngomong. Ya Allah mudah-mudahan kau ampuni mereka-mereka ini. yang telah mendalimi ustadz yang di depan ini. Ya. Ustadzun madlum. Doa madlum ustajab loh. Ya. Alhamdulillah doanya ustadz baik. ya. Jadi yang beritikaf lebih berkemungkinan besar untuk mendapatkan Lailatul Qadri. Maka nanti yang pengen itikaf silakan. Kita anjurkan mumpung masih muda. Katanya masih muda-muda semua, awas TID pada pulang semua gitu ya. Katanya masih muda. Gitu. Antum laki-laki, yang laki-laki juga kemungkinan lebih besar daripada yang perempuan karena perempuan ada kemungkinan 10 malam hari terakhir itu kena palang merah. Kalau antum gak ada kena palang merah kan? Antum M m nya itu beda dengan mereka. Kalau mereka M-nya itu menstruasi, kalau antum malas. Itu ya. Beda dengan mereka. Di antum laki-laki lebih berkemungkinan besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadri. Yang terakhir apa tanda-tanda malam Lailatul Qadri? Kita lihat. <clears throat> Tanda-tanda malam Lailatul Qadri. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad nanti bisa antum cek bukan karangan Ustadz. Ustadz mendapatkan dua riwayat. Riwayat yang pertama hanya menyebutkan ciri-ciri satu saja pada siang hari, pagi hari ya, pagi harinya. Tapi hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad ini disebutkan ciri-cirinya lebih banyak malam harinya dan pagi harinya. Maka di sini dirincikan sekali. Yang pertama pada malam harinya. Saya membacakan apa adanya tanpa saya tambahi, tanpa saya kurangi. Yang pertama, pada malam hari Ciri-ciri Lailatul Qadri itu adalah annaha sofiatun baljah. Malam hari itu begitu sofia, jernih, bersih, murni. Pada malam hari itu tuh bersih, berseri, bersinar, pokoknya terang, terang-terang, ya jernih bisa kita bayangkan. Itu yang pertama. Karena sofiatun baljah malam hari itu bersih, murni, jernih, bahkan langit juga bersih. Ya, baljah bersinar, berseri, terang. Ya. Yang kedua, ka'anna fiha qamaron safi'an. Pada malam hari itu komar, komar apa? Bulan. Bulan pada malam hari itu sate bersinar terang, penuh. Ya, seperti malam bulan pur purnama. Pokoknya malam hari itu bulan itu bersinar terang. Yang ketiga, malam harinya <clears throat> sakinaton sajiyah. Malam hari itu terasa tenang. Tenang, tenteram malam hari itu. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang koma Ramadan dan wahti saban tadi. Dengan iman dia bisa merasakan ketenangan itu. Tapi saya juga sebelum malam hari terakhir banyak orang-orang yang nggak tenang ya, karena mereka nggak punya iman. Bisa merasakan orang yang beriman ketenangan malam Lailatul Qadri itu. Tapi yang nggak punya iman, imannya lemah nggak bisa merasakan ketenangan malam itu. Jadi malam itu ciri-cirinya tenang dan sayu, sakinatun sajiah. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat malam hari itu la barda fiha wala harra. Malam hari itu tidak terasa dingin sekali, juga tidak terasa panas sekali. Rasanya sejuk. Rasanya cool ya bukan cold kalau C O L D itu rasanya dingin sekali tapi kalau C O O L cool itu rasanya sejuk ini begitu rasanya sejuk tidak terlalu panas tidak terlalu dingin itu ciri yang disebutkan oleh beliau Rasulullah yang terakhir ciri pada malam hari itu belum paginya ya, ini masih malam harinya la yahillu li kaukab yurma bi fiha hatta yusbih pada malam hari itu tidak dihalalkan bagi bintang-bintang untuk bertaburan di langit sampai pagi. Artinya pada malam Lailatul Qadri itu ciri-cirinya tidak ada bintang, langit dikuasai oleh bulan sendirian. Kalau malam-malam ini Ramadan yang mengamati langit, bintang banyak sekali bertebaran, banyak sekali. Tapi nanti khusus pada malam Lailatul Qadri itu bulan sendirian menguasai untuk sementara waktu langit Ya pada malam hari itu tidak ada bintang-bintang. Disebutkan Rasulullah di sini ya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Nanti yang punya laptop di rumah bisa dibuka maktabah syamilahnya dicek, betul nggak? <clears throat> Ini lima ciri-ciri pada malam harinya. Kemudian yang berikutnya pada pagi harinya, ciri-ciri pada pagi harinya. Yang pertama, anasamta sobihataha takruju mustawiyah. Matahari pada pagi hari yang malam harinya Lailatul Qadri itu muncul dalam bentuk yang sama, utuh. Bukan seperti telur goreng sudah antum colong sedikit. Ya, tidak, tapi utuh bulat. Ya, betul-betul sempurna. Malam eh, pagi hari matahari muncul seperti itu mustawiyah sama bulatnya. Jadi yang pertama. Jadi yang kedua pada pagi hari itu annasamta laihalaha syu'a laisa laha syu'a matahari pada malam pagi pagi malam Lailatul Qadrinya itu tidak memiliki syua. Mana syua? Syua itu jamak dari asyiah. Itu adalah sinar matahari yang lewat di celah-celah anyaman bambu itu syua. Sinar itu syua yang kadang-kadang aku melihatnya agak apa namanya? Silau. Ya, silau melihatnya. Itu syua. Nah, Pagi hari yang malam harinya ada malam Lailatul Qadri, matahari muncul penuh dan tidak menimbulkan cahaya yang silau. Antum bisa melihat. Dengan kasat mata, mata antum tidak silau. Saya dilihat, warnanya itu putih keperak perakan Ya, putih keperak perakan Tidak punya suak. Saya seumur hidup itu baru melihat ciri-ciri ini sekali. Karena saya setelah membaca hadisnya, Ya, saya selalu melihat matahari setiap paginya itu karena baru dapat hadis yang riwayat pendek tadi itu. Itu saya seumur hidup baru lihat sekali pada malam 27 pagi harinya saya lihat subhanallah langsung keluarga saya sakit si tahu sini toh. Biar mereka melihat. Yang di rumah saya keluarkan, saya ajak keluar lihat matahari. Oh, iya, betul-betul kelihatan utuh warnanya putih keperak-perakan. Tidak mencolok mata. Ini cirinya. Yang ketiga, <clears throat> matalul komar Lailatul Badri. Matahari pada pagi hari itu seperti bulan, bukan seperti matahari yang warnanya kuning. Tapi tadi putih keperak-perakan seperti bulan pada malam Lailat. Eh, pada malam bulan purnama. Yang penuh warnanya tidak silau. Ya, jadi mirip seperti bulan pada bulan purnama. Ya, ciri yang ketiga. Ciri yang terakhir keempat sebutkan oleh Rasulullah la yahillu li syaitan ma'aha yauma Pada hari itu setan tidak dihalalkan untuk jalan-jalan, untuk keluar pada hari itu. Ya. Ini adalah ciri-ciri Lailatul Qadri yang disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad Wallahu alam bisawab. Antum sudah tahu ciri-cirinya, sudah tahu keajaibannya, kemudian kapan kita bisa mendapatkannya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadri sebagaimana Rasulullah juga berjuang. Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebuah hadis, "Idza kana Rasulullah kata Aisyah, Idza dakhala al-'asru ay al-'asru al-akhira min Ramadan, Rasulullah itu kalau masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, apa yang Rasul lakukan? Sadda min zarahu. Rasulullah mengencangkan tali sarungnya. Sarungnya itu katanya dikencengkan. Di, dikencengkan. Wa ahya lailahu menghidupkan malam-malamnya, wa iqadha membangunkan keluarganya. Ayo ayo bangun bangun Sepuluh malam hari terakhir. Di sini disebutkan dijelaskan sadda min mengencangkan tali sarungnya ada dua makna Makna kiasan, ada yang mengatakan ulama berpendapat ini kiasan saja, bukan betul-betul Rasulullah mengencangkan sarungnya bukan, tapi kiasannya ini menunjukkan mujahadah Rasulullah dalam 10 malam terakhir dari Ramadan itu. Kesungguhan Rasulullah. Ada yang mengatakan maksudnya sadami zarahu itu supaya Rasulullah sadami zarahu menjauhi istrinya. Jadi sarungnya dikencengi, biar gak mendekati istrinya gitu ya. Ini yang kedua ya makna dari ulama yang kedua jadi ini Rasulullah saja sudah mencontohkan itu ya saya ajak antum semuanya supaya nanti pada 10 malam hari terakhir baik yang pulang baik yang itikaf untuk bermujahadah dalam beribadah agar kita mendapatkan ghufrallahu ma taqaddama min dzanbihi mendapatkan lailah khairun min al alfisah alhamdulillah jika kita bisa mendapatkan itu tapi pada kenyataannya memang ini sangat berat ujian dari Allah nanti silahkan bisa diusahakan kalau kita lihat masyarakat ini sekitar kita 10 malam hari 10 malam hari pertama di Ramadan masjid penuh ya suara tilawatul Quran menggema di mana-mana itu pada 10 malam hari pertama nanti kalau sudah masuk 10 malam hari kedua mulai ada kemajuan sob tadinya sampai belakang maju semangat mulai melempem ya melempem 10 malam hari terakhir Oh manusia sudah pada sukanya jalan-jalan ke pasar-pasar, ke mall-mall, ya, ke Grand Mall Solo Grand Mall, ya, kemana lagi Solo Square, kemana lagi, ya, ke Simo Pasar Simo, ya. <laughs> atau kemana-mana mereka ber, berburu baju baru, kue-kue, sirup-sirup, nanti juga begitu. Nah, udzubillah kalian seperti itu. Yang harusnya kita gunakan untuk ya mujahadah dalam beribadah, saya gunakan untuk seperti itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Ustadz pribadi dan juga bagi antum semuanya. Kalau toh Ustadz tidak bisa melaksanakan itikaf, kurang mujadah, saya bisa ada yang saya andalkan. Dari sekian banyak santri ada yang bermujadah, dia beramal ibadah yang baik, pahalanya ngalir ke Ustadz. Ya, karena ilmu yuntafa'u bil ilmu yang bermanfaat. Antum mengamalkannya.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 Alhamdulillah amin. astaghfirullah li wa lakum. Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. and the